Allah pastikan bersamamu Bila kau selalu bersamanya Allah pastikan menolongmu Bila kau menolong agamanya Allah pastikan bersamamu Bila kau selalu bersamanya Allah pastikan menolongmu bila kau menolong agamanya. Takwalah pada Allah agar Allah memudahkan segala urusan dan perjuangan kita. Sungguh Allah kan bersama yang berjihad di jalannya. Sungguh Allah maha kuat dan perkasa. Allah pastikan bersamamu. Bila kau selalu bersamanya, Allah pastikan menolongmu bila kau menolong agamanya. Keadilan yang kita perjuangkan, kesejahteraan yang kan kita wujudkan membutuhkan keimanan, taat serta keikhlasan dalam meniti jalan keriduan. Allah pastikan bersamamu bila kau selalu bersamanya. Allah pastikan menolongmu bila kau menolong agamanya. Allah pastikan bersamamu Bila kau selalu bersamanya Allah pastikan menolongmu bila kau menolong agamanya. Amalkan syariatnya untuk mendapat balasannya Keikhlasan untuk tegaknya keadilan Keadilan di bumi Nusantara Untuk masyarakat adil sejahtera Untuk masyarakat adil sejahtera Untuk masyarakat adil sejahtera